Masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Kita bersyukur pula bahwa pada sekarang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk berkumpul di rumah Allah yang penuh barokah untuk saling tawasau bersabri wa tawasau bil haq. Jamaah sekalian, kita sadari bersama kita yakin bahwa semua kita yang ada di sini, kita menyadari bahwa usia manusia terbatas. Ada saat untuk mengakhiri usia kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat, siapapun dia, tidak laki-laki ataupun perempuan, tidak yang badannya besar ataupun kecil, tidak yang kaya ataupun miskin, walikulli ummatin ajal. Setiap manusia ada ajalnya. keyakinan manusia tentang ajal itu akan datang telah memasyarakat. Karena seringkali kita mengantarkan saudara kita yang mati ke alam kubur. Ke dalam kubur kita antarkan. Yang jadi konsekuensi ketika datangnya ajal itu menjenguk kita adalah faida jaa la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastakdimun. Ajal kita ketika datang kepada kita. Siapapun Anda yang badannya besar sekalipun, yang punya kekuatan apapun kekuatannya, yang punya jabatan setinggi apapun jabatannya. Kekayaan dengan seberapa kekayaannya pun. wal sa'ah. timun. Teknologi apapun yang dimiliki oleh kita. wal sa'ah. timun. Kita meratap kayak apapun juga. Memelas. Barangkali kita akan mengatakan, Ya Rab, istri saya masih sakit. Istri saya akan melahirkan. Anak saya masih kecil-kecil, Ya Rab. Tetap saja, lestakhirun. Tidak akan kalau ajal datang kepada kita, tidak mungkin untuk diundurkan barang sekejap saja. Walai saktimu, Tidak pula bisa kita ajukan ajal itu. Ikhwan azakumullah. Inilah kenyataan hidup kita. Bahwa usia kita akan ada waktunya Dan ketika waktu itu datang, tanpa ada pemberitahuan akan datang. Karena waktu tentang ajal adalah masalah gaib. Hanya Allah sajalah yang tahu. Di ayat yang lain Allah pun memberitakan kepada kita. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap jiwa pasti akan ada kematiannya. Setiap jiwa pasti akan mati. Dan amalan kita di dunia, entah yang kita lakukan adalah amal soleh, kebajikan-kebajikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah, atau sebaliknya, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan kemungkaran yang dilakukan oleh manusia di dunia pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul Kiamah. Wa inna tuwaffawna ujurakum yaumal kiamah. Akan dibalas amalan-amalan kalian, pahala-pahala kalian, baik yang baik ataupun yang jelek di yaumul Kiamah. faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang terselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke sorga, fakot faz. Mereka itulah orang yang berhasil, yang sukses, yang dikatakan menang. Definisi menang, definisi kebahagiaan, definisi tentang keberhasilan, kesuksesan adalah faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah. Barang siapa yang Allah selamatkan dari api neraka Lalu Allah masukkan ke sorga mereka lah orang-orang yang sukses. Bukanlah sukses orang-orang yang mempunyai kendaraannya lima, rumahnya sepuluh, pabriknya tujuh. Istrinya cantik, anak-anaknya berhasil. Bukan itu kesuksesan. Itu semua adalah kesuksesan yang semu. Yang setelah itu akan ditinggal tetapi Allah kabarkan pada kita. Yang namanya sukses adalah faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah. Siapa-siapa yang selamat dari api neraka masuk ke surga Allah, merekalah yang dikatakan fakat faz, di dalam ayat yang lain, "Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, merekalah orang-orang yang menang sebenar-benar kemenangan. Taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan taat kepada Rasulnya. Menerima berita-berita yang datang dari Rasulnya. Ajaran yang diberikan, dibawa oleh Rasulnya. Barang siapa berpegang teguh kepada perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Maka merekalah. Fakat faza fauzan azimah Barang siapa menjalankan perintah Allah, bertakwa kepadanya, menjalankan taat pula kepada Rasulnya, merekalah yang akan dibalasi oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan di yaumul kiamah. Merekalah yang akan terselamatkan dari api neraka dan Allah akan masukkan surga kepadanya. Jemaah yang dimuliakan Allah. Sehingga agar kita bisa sukses, agar kita memperoleh kebahagiaan, jalan satu-satunya adalah kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Segala perintah-perintahnya kita berusaha untuk menjalaninya. Larangan-larangannya kita berusaha untuk menghindarinya. Dan berita-berita yang ada wajib kita menerimanya. Jangan sampai ada satu berita yang datangnya dari Allah dan Rasulnya sampai kita menolaknya dengan alasan tidak masuk akal, tidak bisa diterima atau lain sebagainya, atau ketinggalan zaman dan sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah sehingga haruslah kita meyakini bahwa kesuksesan kita standarnya adalah kesuksesan akhirat, bukan kesuksesan dunia. Kesuksesan di dunia, kebahagiaan di dunia sangat terbatas sekali. Karena dari kecil kita dilatih untuk mengejar dunia untuk bersungguh-sungguh belajar dengan tekun. Setelah itu bingung menghadapi ujian. Setelah itu ke tingkat berikutnya, ke tingkat berikutnya terus dalam keadaan berat perjuangan. Alasannya apa? Untuk memperoleh kesuksesan di dunia. Setelah itu kerja, kerja, kerja, kerja. Setelah usia 40 atau 50 tahun manusia baru bisa mendapatkan hasil yang mereka katakan sukses dalam tanda petik kesuksesan di dunia. Setelah itu, setelah saya 50 tahun, mulai penyakit satu demi satu datang menjengutnya sehingga mengurangi kenikmatan yang dia angan-angankan perjuangan sekian lamanya. Setelah itu datanglah kematiannya. Sungguh singkat. Kesuksesan yang diraih oleh manusia kalau tujuannya adalah kesuksesan di dunia. Sungguh berbahagialah orang-orang yang sukses di akhirat kelak. Dengan membawa amalan ketakwaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga terselamatkanlah dia dari api neraka. Dan Allah kekalkan dia di dalam surganya. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ingatlah apa yang Allah firmankan mengingatkan kepada kita semua innal insana lafi husr ketika Allah di dalam surat Al-Asr wal asr innal insana lafi khusr demi masa sesungguhnya manusia semuanya lafi khusr ada dalam keadaan kerugian tidak diperkecualikan karena dia kaya ataupun miskin tidak diperkecualikan mereka orang yang berpangkat ataupun yang tidak berpangkat. Tidak diperkecualikan orang yang punya jabatan tinggi ataupun tidak. Innal insana lafi husn. Semua manusia ada dalam keadaan rugi illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq watawasau bis Hanya tiga keadaan inilah orang yang diperkecualikan dari yang disebut innal insana lafi khusr. Manusia yang rugi itu. Yang diperkecualikan oleh Allah dikeluarkan dari golongan manusia yang rugi adalah orang-orang yang beriman juga menjalankan amal soleh dan mau saling menasehati dalam kebaikan dan juga saling nasihat menasehati dengan kesabaran. Barang siapa beramal soleh dengan dilandasi oleh keimanannya dan mau menjalankan saling nasihat menasehat maka merekalah manusia yang diperkecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerugian. Jamaah yang dimakan Allah ketika kita tahu bahwa manusia ada dalam keadaan kerugian. Kalau dia tidak beriman dan beramal soleh, dia dalam keadaan rugi. Walaupun dia membawa memiliki harta yang banyak, pangkat yang banyak, anak yang banyak, apapun yang dimiliki, kalaulah dia tidak beriman dan beramal soleh, mau nasab menasehati dengan kebaikan, dengan hak, dengan kesabaran, maka mereka lah orang yang rugi. Anehnya iman filazakumullah, <clears throat> kebanyakan manusia di zaman sekarang ini ada dalam keadaan sebaliknya. Ada dalam keadaan berkelumuran dengan dosa dalam rangka mengejar dunianya. Lalai terhadap ketaatan dia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sehingga lupa terhadap ayat Allah. Al-hakumut takasur. Hatta zurtumul makabir. Allah ingatkan kepada manusia. Kepada kita semuanya at takathur. Telah melalaikan kalian at-takathur. Berbanyak-banyakan dengan harta. Bersombong-sombongan dengan harta. Berbangga-bangga. Bermewah-mewahan dengan dunia. Alhaakum telah jatuh pada kalian sifat lahu. Diterangkan para ulama. Sesuatu yang lahun adalah meninggalkan hak dan mengikuti yang batil. Meninggalkan sesuatu yang hak lalu dia lebih memilih yang batil. Meninggalkan yang afdol. Memilih yang sia-sia. Meninggalkan yang dihalalkan oleh Allah. Lebih memilih yang haram. Itulah alha lahwun. Sehingga orang yang terjatuh lebih memilih main-main lebih suka terhadap glamornya dunia sehingga dia at-takatsur. At-takatsur diterangkan oleh para ulama bisa bermakna dua. At-takatsur bisa bermakna saling bersombong-sombongan berbanyak-banyakan harta. Nih, saya punya ini, kamu tidak punya saya lebih hebat dari kamu. Terjadi dua orang atau lebih saling berbangga-banggaan. At-takathur. Saya punya mobil ini, kamu nggak punya. Rumah saya lebih mewah dari rumah kamu. Berbangga-banggaan terhadap yang apa yang dia milikinya. at juga bisa bermakna upaya seseorang untuk berbanyak-banyakan. Sampai melalaikan sesuatu yang halal. Tidak peduli dengan yang haram. Sudah tahu namanya riba itu haram. Bahkan ancamannya, dosanya, riba yang sepaling rendah-rendahnya riba satu dirham riba lebih berat dibandingkan seseorang zina terhadap ibunya. Perbuatan zina adalah perbuatan dosa besar. Lebih besar lagi kalau dia berzina dengan orang tuanya. Dibandingkan satu dirham yang dia peroleh dari riba sana. Satu dirham. Kalimat dirham itu adalah pecahan uang recehan kalau zaman sekarang dikata. Pecahan uang kecil adalah dirham. Berbeda dengan dinar. Adalah pecahan uang besar yang bentuknya emas. Karena dalam langkah ada gazur. teman saya sudah punya itu, aku kok belum punya. Maka dia berupaya untuk berusaha. Sampai-sampai ada orang yang menyebutkan kalau Anda miskin, jangan pedulikan halal haram, semua sikap Nanti kalau sudah kaya baru kalian bertobat. Alhaakumut takatsur. Kalian berbangga-banggaan dengan at hatta zurtumul makabir. Janji Anda, harapan Anda kelak kalau sudah kaya, nanti baru saya akan bertobat kepada Allah. Ternyata Anda dilalaikan oleh dunia. Karena menganggap belum banyak. Sehingga tiba-tiba ternyata datang usia. La yastakhiruna sa'ah wa la yastakdimun. Ketika datang usia kita, tidak bisa tawar-tawar lagi. Demikianlah ikhwan fillah azakumullah. Karena at-takatsur kita lalai terhadap akhirat kita. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Harta dan anak adalah merupakan kekayaan dunia. Jabatan termasuk di dalamnya. Semua itu adalah fitnah bagi kita. Ujian bagi kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dikatakan pula oleh Rasulullah SAW, Inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat ada fitnahnya, ada ujiannya. Wa fitnatu ummati almal. Dan fitnahnya umatku adalah almal. Harta. Sehingga kita bisa melihat dalam kehidupan kita sehari-hari betapa ujian terhadap dunia terhadap al ini sungguh berat bagi umat kita. Yang semula rajin salat ke masjid gara-gara Allah bukakan pintu rezeki, pintu harta mulai tersibukan dia tinggalkan sholat lima waktu di masjid. Dengan alasan, bukankah saya bisa sholat di rumah? Kan afdoliah saja. Ketika dunia belum dibukakan untuknya, dia orang yang rajin menjalankan sholat di masjid. Ketika Allah buka pintu dunia, dia tinggalkan masjidnya. Inilah fitnahnya dunia. Memang ikhwan fillah azakumullah. Kalau harta itu sedang banyak. Maka yang sering. Ketika harta itu terbuka untuk kita. Datang harta kepada kita. Kebanyakan manusia. Tidak semuanya kebanyakan manusia mereka lupa terhadap akhiratnya. Yang kemarin rajin datang pengajian karena mungkin dapat proyek, mungkin dapat toko, mungkin ada di Allah bukakan dia toko dan sebagainya. Jadi tersibukkan. Tidak sempat untuk hadir di pengajian taklim yang dengan di, hadir di taklim itu hati ini akan terus dinasehati dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah ikhwan fila azakumullah dengan banyaknya harta orang akan lupa. Oleh karena itu yang penting bagi kita adalah Bagaimana kita mendidik diri kita masing-masing kita adalah agar kita zahid menjadi zuhud terhadap dunia. Warahiban fil akhirah dan sangat cinta suka terhadap akhirat. Yang namanya zuhud bukan berarti dia meninggalkan dunia. Tidak mau dengan cari maisha. Bukan itu yang namanya zuhud. Yang namanya zuhud adalah meninggalkan yang haram. Dia memilih yang halal. Seberapapun harta yang akan didapatkan dengan jalan yang haram, dia tolak. Dia lebih memilih yang halal. Dia lebih memilih yang bersih daripada mencari yang tidak jelas subhat. Dia tinggalkan yang subhat dalam rangka mencari yang jelas, yang halal. Keharusan kita, kita didik kita, untuk zuhud dalam akhirat. Untuk zuhud dalam masa dunia dan ragib terhadap akhirat. Cinta. Ingat terus bahwa kita akan mati. Bahwa kita perlu persiapan mati. Kalau sampai Allah memberikan rezeki kepada kita, maka rezeki itu kita pergunakan untuk kepentingan akhirat kita. Jangan sampai rezeki itu mengantarkan kita kepada neraka kita. Wal billah. Cuma sekalian, suatu hari Rasulullah SAW sedang membaca Al-Hakmut Takathur hatta zultumul maqabir. Lalu Rasul mengatakan, Yakul ibnu Adam, mali mali. Berbangga-bangga dengan hartanya. Hartaku nih, hartaku, hartaku. Maka kata Rasulullah SAW, laka ya ibnu Adam min malik, illa ma'akaltis, fa'afneitah. Au labista fa'ablaita wa au tasaddaqta fa'amdaita. Yang namanya hartamu wahai manusia, wahai ibnu Adam, ketahuilah bukan semua yang Anda kuasai sekarang itu menjadi hartamu. Yang namanya hartamu adalah apa-apa yang kau makan. Itulah hartamu. Dan itu sudah habis engkau makan, selesai masalahnya. Atau yang kau kenakan. Baik pakaian, ataupun rumah, ataupun kendaraan. Dan apa-apa yang kau kenakan itu, maka akan menjadi usang. Sebagus apapun pakaian yang kalian pakai sekarang ini, semahal apapun kalian memakai pakaiannya, tetap saja akan usang pakaian itu. Mobil yang kita beli dengan bangga. Tahun 90 saya beli mobil baru. Ternyata sekarang sudah jadi besi tua. Kita suruh pakai, tidak mau lagi. Dulu ketika itu bagi bangga-banggaan, kebanggaan luar biasa. Itulah dunia. Atau yang kau kohkan. dan itu habis, tidak di tangan kamu lagi. Tapi tercatat di sisi Allah bekal kalian di akhirat kelak. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua ini. Harta yang sesungguhnya adalah yang kita makan yang kita pakai, yang kita sedekahkan. Sekedar itu saja. Sementara yang lainnya, yang tidak kita makan, yang tidak kita pakai, yang tidak kita sedekahkan, walaupun sekarang namanya milik Anda, tapi belum tentu. Belum tentu Anda bisa menggunakannya. Anda cuma menjadi Orang yang mengumpul-mengumpulkannya saja. Harta yang Anda kumpulkan itu akan hilang begitu saja. Kecuali yang kau gunakan di jalan kebaikan. Maka kalaulah engkau sedekahkan harta Anda di jalan Allah Subhanahu wa taala Maka janji Allah adalah ma'indamkum yanfat wa ma'indallah bakin. Apa-apa yang ada di diri kamu yanfat akan hilang, akan sirna. Ada masa, ada waktu. Sedangkan yang di sisi Allah itulah yang bakin, yang akan kekal. Jemaah sekalian, Imam Ibn Hibban rahimahullah taala di dalam kitab sahihnya menulis satu bab bab al-ikhbar amma yajib 'alal mar'u min mujanibil hars 'alal mal wa syaraf idhuma mubsidani lidinihi perkabaran apa-apa yang wajib oleh seseorang untuk menghindar dari tamak, dari rakus terhadap harta dan kemuliaan, baik itu pangkat, kekuasaan, nama baik dan sebagainya. Karena keduanya ini mubsidani lidinihi yang akan menghancurkan agama seseorang rakusnya manusia terhadap dua perkara ini yaitu al-mal wa syaraf harta dan kehormatan ingin dipuji ingin menjadi terhormat dikejar dia rakus dia sampai siap mengeluarkan sekian banyaknya uang dalam rangka ingin dihormati oleh manusia. Ingin menjadi orang yang terhormat. Karena kerakusan manusia terhadap dua perkara ini, kata Imam Ibn Hibban, kedua-duanya ini akan menghancurkan agamanya. Apa dalilnya Ibn Hibban? Beliau rahimahullah berdalil dengan hadis Ka'ab bin Malik. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsad laha min hirsil rajul al mal wa syarra lidinihi." Tidaklah dua ekor serigala yang lapar dilepaskan di tengah kerumunan kambing-kambing lebih berbahaya dibanding seseorang yang rakus terhadap harta dan kemuliaan akan kerusakan agamanya. kerusakan. Ada. Kerusakan manusia karena kerusakan manusia dalam masalah agamanya, kerusakan agama manusia karena kerakusan manusia terhadap harta dan kehormatan. Bahkan daya rusaknya harta dan kehormatan ini dikatakan oleh Rasulullah SAW lebih dahsyat dibanding daya rusaknya serigala yang lapar dua lagi. Dilepaskan di kerombolan kambing-kambing. Bayangkan, serigala nggak lapar aja, kalau ada kambing rusak. Apalagi gambaran Rasulullah SAW. Dua serigala dalam keadaan lapar. Di tengah gerombolan kambing-kambing bagaimana. Hancurnya kambing-kambing itu. Bagaimana rakusnya serigala itu. Tetapi dibandingkan rakusnya manusia terhadap harta. Dan kehormatan yang akan merusak agamanya ini jauh lebih keragusan terhadap harta dan kemuliaan lebih merusak agama manusia dibanding serigala yang lapar terhadap rakusnya terhadap kambing-kambing ada. Jamaah yang diberikan Allah. Oleh karena itu, ada satu nasihat dari Yahya bin Mu'adz. Seorang alim di zamannya. Seorang yang suka menasehat dengan kalimat-kalimat yang dalam dan tajam. Di antara ucapan beliau, beliau mengatakan, musibatan lil abdi fi malih inda mautih. Ada dua musibah yang akan menimpa seseorang ketika dia dihadapkan dalam kematiannya akan hartanya. Dua musibah manusia, dua musibah akan diterima oleh manusia terhadap hartanya ketika dia dalam keadaan akan mati. Musibatan lil abdi fi malihi inda mautih. Maka ditanya oleh para muridnya, "Mahuma apa keduanya wahai syekh? Maka beliau mengatakan, yukhat minhu kulluh. Ketika dia akan mati. Atau ketika dia mati. Musibah bagi dia hartanya. Semua hartanya diambil. Harta yang dia miliki harta yang dia jaga-jaga. Harta yang dia upaca, dia upayakan, dia kumpulkan setiap hari dengan usaha, siang malam dia kumpulkan. Tidak peduli halal ataupun haram. Tidak peduli dia harus bersinggungan dengan temannya. Harus ribut dengan temannya dijalani. Harus nipu saudaranya, dia tidak peduli. Harus dengan jalan riba sekalipun dia jalani. Ternyata ketika dia mati, tidak menjadi milik dia lagi. Terpisah dia dengan hartanya. Hartanya yang dia bangga-banggakan ternyata diambil Ima oleh ahli warisnya ataupun pihak yang lain. Bisa jadi dikuasai oleh istrinya setelah itu istrinya kawin lagi dan dinikmati oleh suami istrinya. Tanpa kerja, dia pun bisa mendapatkan harta, menikmati hartanya. Sementara Anda yang berusaha tidak peduli halal dan haram. Karena targetnya adalah sebanyak-banyaknya harta ternyata kematian datang kepadanya tanpa bisa menikmatinya. Inilah musibah yang pertama. Bakat. Bakat. Musibah yang kedua, Ikhwan Fillah Setelah dia kehilangan semua hartanya itu. Wa yus'al anhu kullah. Musibah kedua lebih berat lagi. Ternyata harta yang dia cari itu tadi dengan jalan yang bermacam-macam. Yang halal dan yang haram dia tempuh. Dengan tidak peduli. Yang ternyata dimiliki, dinikmati oleh orang lain. Yus'al anda diminta pertanggungjawabannya terhadap harta itu. Tidak menikmatinya. Tetapi pertanggungjawabannya tetap saja Anda yang mempertanggungjawabkan harta itu. Karena Anda yang telah mengusahakan harta itu. Tidak bisa Anda menghindar. Ya Rob, bukan saya yang menikmati ya Rob, Saya cuma mengumpulkan saja ya Rob, Tidak bisa demikian. Yang jelas Anda yang mengumpulkan dengan cara yang halal atau cara yang haram. Anda tidak pernah peduli dengan itu. Harta yang Anda bangga-banggakan itu tadi. Dengan ucapan si Fulan telah memiliki sekian M. Rumahnya lima, mewah semuanya. Ternyata tidak bisa dimiliki, tidak bisa dinikmati. Yang dinikmati sekedar apa yang dia makan, sekedar apa yang dia pakai, sekedar apa yang telah dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dia nikmati. Oleh karena itu, ucapan Yahya bin Mu'adz ini betul-betul menyinggung kita semua. Mengingatkan kita, menasihati kita semua untuk berhati-hati dengan harta kita. Jangan sampai harta yang kita miliki itu, yang kita bangga-banggakan itu, menjadi musibah bagi kita ketika kematian kita datang. Musibah berpisah dengan harta. Musibah mempertanggungjawabkan dengan harta itu. Dari mana kita peroleh harta itu? Dan juga untuk apa? Kita gunakan untuk apa harta itu? Apakah untuk kita sia-siakan atau untuk hanya sekedar berbangga-banggaan. Jamaah yang dimuliakan Allah, itulah peringatan tentang harta kita. Ketika kita tahu hal ini, hendaknya kita bisa berhati-hati. Hendaknya kita sadari kembali bahwa semua di antara kita akan menemui ajalnya, akan mati, akan menjemput kita. Tidak mungkin adanya penundaan barang sesaat ataupun dimajukan. Semua manusia akan mendapati ajalnya. Insya Allah kita lanjutkan sedikit lagi setelah azan. Bismillah. Walhamdulillah. Tafadhal.